Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya yaitu permasalahan orang-orang jahiliyah, ritual atau perilaku mereka. Sekarang kita masuki permasalahan yang ke-44. Yang mana permasalahan yang ke-44 ini sama-sama berkaitan masalah takdir. Nah, bahwasanya mereka berhujah dengan takdir ketika mereka melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang haram. Padahal sudah dijelaskan para ulama dan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an nah maupun di dalam As-Sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kekufuran, tidak ridha terhadap kemungkaran dan yang semisalnya. Naam. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syarih Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah terhadap permasalahan yang ke-41 ini 44 ini barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih Al-mas'alatu rabi'atu wal arba'un, permasalahan yang ke-44. Al-ihtijaju 'ala Allah bih. Nah, jadi permasalahan yang ke-44 ini Naam mereka berhujjah atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir ini. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya nah bahwasannya mereka itu ketika melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan, mereka berhujjah bahwasanya itu adalah takdir Allah. Itu adalah takdir Allah itu maksudnya. Qala Syarih Syekh Shalal Fauzan, Allah. Nah, barakallahu fikum. Al-ihtijaj 'ala Allah Subhanahu wa taala bil qadar. Nah, jadi mereka itu berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir itu loh. Nah, itu maksudnya. Jadi berhujah, berhujah atas nama Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah dia itu berhujah nam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Di dalam masalah apa? Di dalam melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran atau kesyirikan. Wa annahum ma'dzuruna fi kufrihim wa ma'asihim li'anna Allah qaddara dzalika 'alaihim. Perhatikan ini. Bahwasanya mereka diampuni, diberikan udzur terhadap kekufuran mereka dan maksiat mereka dikarenakan Allah taala yang menakdirkan Nam barakallahu fikum perkara itu semuanya atas mereka. Jadi mereka mengatakan kekufuran ini Allah Taala yang menakdirkan, maksiat ini Allah Taala yang menakdirkan. Kita berbuat kesyirikan Allah Taala yang menakdirkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka menganggap bahwasannya ketika Allah Taala menakdirkan sebuah kekufuran berarti Allah Taala meridhai gitu loh. Itu kan keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan sebuah kekufuran dan kemaksiatan itu bukan maknanya Allah taala ridha. Namun itu ada tujuannya adalah untuk apa? untuk tamyiz, untuk membedakan antara apa? Antara manusia mana yang jujur imannya dan mana yang dusta. Mana yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memperhatikan atau memahami masalah takdir ini. Kita lihat apa yang sampaikan sini. Wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjah. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan kepada mereka satu hujah pun. Bal innahu a'tahum ikhtiyar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka eh, memberikan kepada para hamba al-ikhtiyar pilihan. Jadi para hamba itu punya pilihan. Wa atahumul qudrah. Dan juga Allah Taala berikan kepada mereka kudrah kemampuan. Wa atahumul masyiyah dan juga Allah Taala berikan kepada mereka masyiyah kehendak. Jadi hamba itu punya pilihan, punya kemampuan, punya kehendak gitu. Wa bayyana lahum tariqal khair dan Allah Taala juga menjelaskan bagi mereka atau pada mereka jalan kebaikan ini yang benar, ini yang batil, semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Naam. Kadzalika nufassilul ayat, nah, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci enam ayat-ayat kami dan akan semakin nampaklah jalannya orang-orang mujrimin. Jadi semuanya sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah itu menunjukkan bahwasannya Nah mereka cuma sekedar mencari-cari saja. Dalam artian pada asalnya mereka itu ingin apa? Ingin tetap melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kita lihat sini. Wabayna adalah tariqas Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan bagi mereka jalan nah, kejelekan. Karena sudah nampak yang jelas. Yang batil itu batil. Yang hak itu hak. Barakallahu fikum. Wa atahum imkaniyatin. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka. Itu pada para hamba. Atau orang-orang kufar yang mereka berdalilkan dengan takdir ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka apa? Imkaniyat perkara-perkara yang memungkinkan. ya yastati'una yang dengan perkara yang memungkinkan tersebut. Nah, barakallahu fikum mereka mampu biha dengannya an yaf'alu aw yatruku. Perhatikan ini. Mampu untuk meninggalkan atau mengerjakan. Sudah diberikan kemampuan, kehendak, pilihan, eh, jalan menuju kebaikan, jalan menuju kejelekan itu sudah jelaskan juga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mereka sudah mampu memilih tapi ada dua kemungkinan, milih mengerjakan atau meninggalkan gitu loh. Walaisu mujbarin ala ma yaf'alun. Mereka tidaklah dipaksa terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi perbuatan hamba itu bukan dipaksa. Sebagaimana pendapat ini apa? Seperti pendapatnya orang-orang apa? Orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah mengatakan bahasanya, "Na'am barakallahu fikum, eh, fi'lul 'abdi majbur." bahwasanya perbuatan hamba itu dipaksa. Itu sangat keliru barakallahu fikum. Bahkan hamba diberikan pilihan, diberikan kemampuan, diberikan kehendak, nah ditunjukkan jalan yang benar, kemudian dijelaskan juga jalan yang jelek. Tinggal apa dia memilih yang mana gitu loh. Dengan kemampuan tersebut dia memilih yang mana? memilih mengerjakan kejelekan nah, ataukah meninggalkan kejelekan? Itu kan pilihan hamba, bukan apa paksaan. Nah, kalau secara naluri ya, secara akal aja kita kita perhatikan, manusia dihidangkan di depannya. Ada air susu dengan air apa? Air biasa misalkan air putih. Biasanya orang kan condong memilih air susu. Nah, ini berarti dia punya pilihan itu loh. Bahkan dia milih air putih pun ada pilihan juga. Kalau seandainya dia tidak ada pilihan, misalnya apa? Dipaksa, tapi kan tidak dipaksa kalau fikum, tidak dipaksa. Nah, misalkan di depannya ada api, nah kemudian dia berbalik arah. Berarti dia punya pilihan untuk menghindari api tersebut. Kalau seandainya tidak ada pilihan, ya justru dia akan masuk api tadi karena dipaksa katanya. Itu kan enggak benar ya para barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini. Wa aidan Allah bayyana annahu la yarda li ibadihi al-kufr. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah taala tidak ridha terhadap para hambanya terhadap kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada para hamba-hambanya dengan kekufuran. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Wa la yarda li ibadihi al-kufr." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. dengan kekufuran itu yang muncul daripada hamba-hambanya. Allah taala tidak meridai hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum terhadap perbuatan kekufuran tersebut. Wa in kana qaddarahu wa sya'ahu falaysa min lazimil qadar ar-ridha. Ini kaidah nih, perhatikan ini. Ini perlu di garis perlu di garis atasnya ini biar paham gitu loh. Nah, wa in kana qaddarahu walaupun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekufuran tersebut, menakdirkan maksiat tersebut. Wasyahu dan Allah telah mengendaki, falaisa min lazimil qadar ar-ridha. Maka bukan keharusan takdir itu Allah Ta'ala meridai. Paham belum maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala kan menakdirkan kekufuran ada, kemaksiatan ada. Itu bukan maknanya Allah Ta'ala meridai. Bukan maknanya Allah Ta'ala meridai kekufuran tersebut. Bukan maknanya Allah Ta'ala meridai apa? Maksiat tersebut. Fallahu yuqaddirul kufra wa huwa begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekufuran dalam keadaan Allah Taala membencinya. Min ajni an yatamayyazan nasu ba'du min ba'din. Namun ini semuanya dalam rangka agar manusia itu bisa membedakan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Eh, mana yang beriman dan iman yang benar gitu loh. Wa yatamayyaz as-sadiqu minal dan agar semakin apa? Orang yang jujur itu semakin bisa membedakan nah barakallahu fikum antara kedustaan atau antara orang yang dusta. Eh, dengan adanya tadi itu. Wa yatabayyana al-mu'minu minal kafir dan akan semakin jelas orang mukmin daripada orang kafir. Wa yatabayyana al-munafiq minal mu'min as-sahih dan juga akan semakin nampak eh, wa barakallahu fikum orang yang orang munafik daripada orang yang beriman yang benar. Eh, akan nampak dengan adanya ini tadi. Akan nampak dengan adanya Allah Taala menakdirkan kekufuran dan juga kemaksiatan nanti? Lebih milih kemana mereka? Condong kemana? Karena sudah diberikan pilihan. Eh, diberikan pilihan punya pilihan, punya kehendak, punya kemampuan, tinggal milih kemana orang tersebut itu loh. Fallahu qaddar hadhil umur al-makruha li hikmatin minhu subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perkara-perkara yang dibenci ini dikarenakan hikmah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah seperti ini bisa kita ketahui, bisa tidak. Yang jelas di balik itu ada hikmah. Ma qaddaraha abatan, ma qaddaraha abatan. Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan abatan secara apa? bermain-main atau istilahnya menakdirkan dalam keadaan sia-sia itu enggak. Warattabal jazaa dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan-balasan ala af'alihim terhadap perbuatan-perbuatan mereka allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim yang mereka mengerjakan dengan pilihan mereka sendiri diberi balasan nah, eh, kekufuran diberi balasan dengan neraka keimanan diberi balasan dengan apa Diber, diberi balasan dengan surga itu. Nah, barakallahu fikum. Sesuai dengan amalannya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Ya, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya itu baik maka balasannya juga baik, namun apabila amalannya jelek balasannya pun juga jelek. Naam. Walidzalika oleh karena itu al majnunu wal ma'tuhu wal mukrah wal naim oleh karena itu orang gila, orang yang dungu, Orang yang dipaksa, orang yang tidur, layu yu'akhadun. Mereka tidak diikop, mereka tidak diberikan hukuman, mereka tidak diberikan apa adat. Kenapa? lian Li'annahum laisa 'indahum ikhtiyarun. Karena orang-orang itu tadi tidak punya pilihan. Walaysa 'indahum akhlun. dan orang tersebut tidak memiliki akal. Mahma fa'ala la yu'akhad. Eh, bagaimanapun nah barakallahu fikum atau apa saja yang dia kerjakan tidak dihukum karena itu tadi. Nah barakallahu fikum dalam artian diilhakan dengan orang yang rufial kolam diangkat catatan pena atau di catatan amalan diangkat dari orang tersebut nah, tidak berakal tidak punya pilihan orang gila nah barakallahu fikum faman a'tahu al aqla wa tafkir maka barang siapa yang Allah telah berikan kepadanya akal dan juga pemikiran walam yakun mukrahan ala fi'lihi dalam keadaan dia tidak dipaksa untuk berbuat suatu perbuatan, fa yu'akhad, maka sungguh dia nanti akan diberikan hukuman, diberikan sanksi kepadanya. Li'annahu aqdama 'ala syarri bi karena dia mendatangi kejelekan itu dengan pilihan dia, bukan paksaan. Bukan paksaan barakallahu fikum. Nam, dia mendatangi kejelekan itu dengan pilihan dia. Karena di hadapannya sudah ditunjukkan, dijelaskan, ini kebaikan, ini kejelekan. Kok malah dia milih kejelekan? Eh, berarti dia punya pilihan itu loh. Fazani yazni bikhtiyarih. Maka penzina itu dia berzina dengan pilihan dia, keinginan dia itu loh. Wa tarikus shalah yatrukuha bikhtiyarih. Dan orang yang meninggalkan salat, dia meninggalkannya itu dengan pilihan dia juga, keinginan dia juga. Wa indahul qudrah, padahal dia punya kemampuan annahu yaqumu yusalli. Dia punya kemampuan untuk berdiri dan salat itu punya. Cuman dia memilih meninggalkan nanti siapa yang memilih? Dia sendiri yang milih barakallahu fikum karena mungkin lebih mengedepankan kepentingan dunia dan yang semisalnya. Wazani aidan bunyina lahu anna zina haram. Dan pezina juga orang yang berzina. Nah, itu juga dijelaskan padanya bahwasanya zina itu haram. Wa buku khimah dan hasilnya akibatnya juga berbahaya atau kebinasaan atau kesengsaraan. Wa raddaballahu 'ala zina haddan rabi'an dan juga Allah telah memberikan nah hukuman terhadap penzina dengan apa? Dengan sebuah apa? Haddan Allah telah menentukan nah terhadap penzina itu haddan sebuah hukum rabi'an dan juga hardikan. Wa arsala rusula tanha 'anil syirki wal kufri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul eh, untuk melarang dari kesyirikan dan kekufuran. Fakaifa yahtajjuna 'ala Allah jalla wa ala 'ala ma'asihim wa kufrihim wa syirkihim wa dalalihim? Maka bagaimana mereka tetap berhujah dengan takdir nah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap maksiat-maksiat mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka dan kesalahan mereka? Wahum laisalahum hujjatun Allah padahal mereka tidak memiliki hujjah sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal hujjatu lillahi alaihim. Namun hujjah itu, burhan, argumen itu hanyalah milik Allah untuk mereka, mengenai mereka. Qul falilah hujjatul balighah. Katakanlah, maka hanya milik Allah lah hujjah, argumen, bukti yang sangat tinggi dan juga sangat puncak. Fala yajuzul ihtijaju bil qadari illa 'alal masaid. Maka tidak diperbolehkan berhujjah dengan takdir kecuali pada perkara-perkara yang itu mana unsur musibah. Misalkan kita berjalan kaki, eh Allah Ta'ala takdirkan kita jatuh terpeleset. Itu kan musibah seperti itu. Itu boleh kita mengatakan qadarullah masyafa'al. Boleh dua bacaannya, boleh qadarullah wa masyafa'al, boleh qadarullahu wa masyafa'al. Artinya sama. Eh, tadi jadi jangan sampai bilang kita kepleset atau kita jatuh kita tadi kalau seandainya nggak lewat sini ya nggak jatuh tadi kalau kami nggak berangkat ya nggak kepleset misalkan itu semuanya nggak diboleh tidak diperbolehkan kalau kalau seandainya misalnya nah kita lihat barakallahu fiqum kita lihat dulu Tidak asal asabaka musibatun fala tazza. Nah, apa yang disampaikan ini? Apabila menimpa dirimu sebuah musibah, maka jangan kamu tazza, merasa tidak terima dan putus asa, jangan. Wakul namun katakanlah ada qadarullahi wa masyafa'ala. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang Allah Taala kehendaki pasti Allah Taala kerjakan. Wa tasbir wa tahtasib dan hendaknya engkau bersabar dan engkau mengharapkan pahala. Amal maksiatu fala yuhtajju 'alaiha bil qadar. Adapun maksiat maka jangan sekali-kali nah barakallahu fikum nah dijadikan hujah dengan takdir terhadap maksiat tersebut. Bal ma'asi an yatuba Bahkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian menjadi insan yang beruntung. Naam wa maasi dan hendaknya dia menjauhi perbuatan maksiat-maksiat dan juga kemaksiatan-kemaksiatan serta kejelekan-kejelekan. Fal ihtijaju bil qadari ala fi'lil ma'asi huwa fi'lul jahiliyah. Nah, maka berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan-perbuatan maksiat itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah wal billah. Itulah keadaannya. Jangan sampai kita misalkan tertimpa sebuah musibah kemudian nah barakallahu fikum kita mengatakan kalau seandainya seperti ini nggak akan terjadi. Kalau seandainya ke kanan nggak akan jatuh. Kalau seandainya nggak berangkat nggak akan nah, kecelakaan misalkan. Itu semuanya tidak diperbolehkan. Datang dalam sebuah hadis yang sahih. Rawu Muslimun barakallahu fikum. Hadisnya Abu Hurairah Abdurrahman sakhr radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kulli aw fi kullin khairun." Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah Taala cintai dan lebih bagus. Nah, daripada orang mukmin yang lemah. Namun masing-masing punya kebaikan karena sama-sama mukmin gitu loh. Tapi apa kata Rasulullah? Eh, Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau terhadap perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu dan minta tolonglah engkau pada Allah Subhanahu wa taala wa la ta'jaz dan jangan putus asa. Eh, syahidnya mana syahidnya? Syahidnya setelahnya asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana كان wa وكذا walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al dan jika menimpa pada dirimu sesuatu musibah dan semisalnya maka jangan sekali-kali engkau katakan kalau seandainya aku melakukan seperti ini niscaya seperti ini dan seperti ini jangan walakin kul akan tapi ucapkanlah qaddarallahu wa masya fa'al Allah telah menakdirkan dan apa-apa yang telah kehendaki pasti terjadi fa inna lau taftahu amal syaitan dikarenakan lafaz lau kalau seandainya jika jika begini dan semisalnya itu semuanya apa lau itu nah, adalah membuka pintu amalan syaitan yang akhirnya apa yang akhirnya tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum oleh karena itu upayakan semaksimal mungkin kita menjauhi perkara seperti ini barakallahu fikum karena perkara ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita keliru dalam memahami takdir karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala manusia punya pilihan, punya kehendak, punya kemampuan. Namun itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan manakala Allah taala menakdirkan sebuah kejelekan, sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan itu bukan maknanya Allah taala mencintai meridhai perbuatan tersebut, namun itu semuanya ada hikmah di balik itu. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين